adab-adab khusus bagi murid. Yang pertama, mengerahkan segala daya dan upaya untuk memperoleh ilmu. Karena ilmu tidak dapat diperoleh dengan bersantai-santai. Seorang murid hendaknya menempuh segala cara yang dapat mengantarkan dirinya kepada ilmu. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mempelajari ilmu mulai dari yang paling penting yang dibutuhkan baik dalam urusan agama maupun dunia. Karena hal ini termasuk bentuk penerapan sikap bijaksana. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dalam mencari ilmu. Yakni tidak bersikap sombong untuk mencari faedah ilmu dari siapapun. Sikap tawadu kepada ilmu merupakan kehormatan dan merendahkan diri dalam mencari ilmu merupakan kemuliaan. Betapa banyak orang memiliki ilmu lebih sedikit daripada Anda, namun ternyata ia memiliki ilmu dalam masalah tertentu yang tidak Anda ketahui. Yang keempat, menghormati dan menghargai guru sesuai dengan kedudukannya. Sesungguhnya guru yang memberi nasihat memiliki kedudukan seperti seorang ayah yang memberikan makanan ilmu dan iman kepada jiwa. Di antara hak yang patut ia peroleh adalah penghormatan dan penghargaan dari murid tanpa diiringi sikap hulu atau berlebih-lebihan dan taksir atau kurang ajar. Seorang murid hendaknya bertanya kepada guru layaknya seorang yang meminta bimbingan dan pengarahan. Bukan bertanya dalam rangka menguji atau dengan bersikap sombong. Seorang murid hendaknya bersabar atas sikap keras, kasar, serta bentakan yang terkadang dilakukan oleh sang guru. Sikap guru yang demikian itu bisa jadi dikarenakan pengaruh faktor eksternal, sehingga dalam kondisi tersebut sang guru tidak mampu bersabar terhadap sang murid. Yang kelima, bersemangat untuk memperbaiki, memperkokoh, dan menghafal ilmu yang telah dipelajari di dalam dada maupun dalam catatan. Sesungguhnya manusia senantiasa dihinggapi sifat lupa, sehingga apabila seorang pelajar tidak bersemangat dalam memperkokoh dan menghafal ilmu, niscaya ilmu yang telah ia pelajari akan terlupakan, dan sia-sialah usaha yang telah ia kerahkan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil Fa minal hamaqati antasida ghasalatan, watat tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan ilmu itu ibarat binatang buruan, sedangkan catatan adalah tali pengikatnya. Karena itu, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk tindakan bodoh jika engkau menangkap seorang seekor kijang, lalu engkau biarkan terlepas begitu saja di tengah-tengah manusia. Seorang murid hendaknya menjaga kitab-kitabnya agar tidak hilang dan tidak rusak karena kitab-kitab itu adalah investasi dalam hidupnya dan rujukan baginya ketika ia membutuhkan. Sampai di sini selesailah kitab Mustalahul Hadis jilid kedua yang berisi materi kurikulum kelas 2 SMA. Dengan ini pula selesai pula sudah kitab yang ditulis oleh penyusunnya Muhammad bin Soleh Al Utsaimin pada hari Kamis 16 Rabiul Tsani 1396 Hijriah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matillahi tatimus shalihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.